Assalamualaikum Sobat Yufit Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki Mau? Hubungi kami sekarang ya Kami tunggu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita risalah Al-Usul ats thalatha Pembahasan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan pertanyaan dua malaikat ketika di alam barzakh yaitu man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Kita sampai pada pembahasan tentang al-khusyu'. Al-khusyu' satu di antara ibadah. Karena Allah mensifati sifat ini bagi orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khusyu' memiliki makna as-sukun yaitu tenang. Azul wal khudu merasa hina dan penuh dengan ketundukan. Ini diantara makna daripada al khusyuk. Allah Subhanahu wa taala mensifati kaum mukminin wa kanu lana khasyi'un. Mereka adalah orang yang khusyuk dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka tenang, hati mereka ada ketundukan dan kepatuhan, ada rasa kinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ada rasa unsur rasa takut dalam hati tersebut. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang mereka tidak memiliki kehusukan hati. atau Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kaum mukminin itu pada kalimat alam yakni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun Apakah belum datang waktunya orang-orang yang mereka beriman antah syaqulubuhum hati mereka menjadi khusyuk hati mereka ada rasa takut hati mereka ada rasa menghinakan diri hati mereka ada rasa ketundukan dan kepatuhan hati mereka merasa tenang lidzikrillahi wa manasala minal haqqi dengan mengingat Allah karena mengingat Allah dan dengan apa yang Allah turunkan yaitu Al-Qur'an yang Allah turunkan. Ibn Mas'ud mengatakan bahwa antara keislaman kami dengan turunnya ayat ini empat tahun. Empat tahun Allah SWT menuntut kekhusyukan hati kita. Sudah selayaknya kita memiliki ketundukan dan kepatuhan dan merasakan hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hilang darinya sikap-sikap angkuh, sikap-sikap sombong, sikap-sikap membangkang. Yang ini merupakan sifatnya ulul kitab yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah pun katakan wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu. Janganlah kaum mukminin seperti keadaan alul kitab. Yang mereka ini fatala ilimul amat. Panjangnya masa mereka melalaikan Allah. Panjangnya masa mereka bermaksiat kepada Allah. Dan melalaikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Faqasat kulubuhum Hati mereka mengeras. Keras bagikan batu kal hijarah atau bahkan lebih keras au asyadu qaswah. Para pemirsa yang rahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala ketika mencela hati yang keras bahkan batu pun ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Sebagaimana Allah ungkapkan bagaimana keadaan gunung seandainya Allah turunkan padanya itu Al-Qur'anul Karim. Lau angsalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasyian mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Qur'an ini kami turunkan kepada gunung, ini saya Anda akan melihat gunung itu hancur berantakan. Karena apa? Min khasyatillah. Karena adalah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah, maka orang mereka hatinya qaswatul qulub, hatinya keras. Sebagaimana Bani Israel, ulama-ulama Yahudi, maka wa minhum fasiqun, kebanyakan mereka fasik, durhaka, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan muharramat, memakan harta dengan cara yang haram, mengadakan penipuan kepada manusia, menjual agama, ini merupakan di antara tampilan-tampilan fasik. Khusyuk hendaklah dia tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk merupakan bagian amal ibadah yang sangat tinggi yang dengan khusyuk inilah seorang mukmin akan merasakan lezatnya ibadah. Para pemirsa yang rahmati Allah, di antara pula bagian daripada amalan ibadah adalah adzabhu yaitu menyembelih. Menyembelih termasuk di antara amal ibadah yang harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh memberikan amal ubudiyah menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadah korbanku, kemudian hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. An-nusuk ibadah korban. Fasalli li rabbika wanhar. Setelah Allah mengingatkan nikmat yang banyak, inna a'tayna kal kautsar. Sungguhnya kata kami berikan kepada kamu nikmat yang sangat banyak. Allah perintahkan kita salat dan Allah perintahkan kita menyembelih. Sehingga menyembelih merupakan bagian ibadah karena diperintahkan oleh Allah SWT. Di sana ada beberapa catatan penting berkaitan masalah menyembelih. Yang pertama, Dua hal yang harus kita teliti dalam masalah menyembelih. Yang pertama tasmiyah, yang kedua al-qasdu. Yang pertama berkaitan dengan penyebutan nama Allah, yang kedua berkaitan dengan niat yang dia tujukan. Barang siapa yang dia menyembelih menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan dia sembelih hewannya lillah karena Allah dan untuk Allah maka halal sembelihnya itu. Barang siapa yang dia menyembelih dengan menyebut nama selain Allah, maka walaupun sembilan itu dia peruntukkan untuk perkara yang baik, akan tapi dia sebut nama selain Allah, maka menjadi haram. Apabila seorang dia menyembelih dia sebut nama Allah akan tetapi dia tujukan untuk selain Allah untuk takarub kepada pantai selatan, penunggu pantai selatan, mendekatkan diri kepada penunggu gunung Merapi, mendapat mendekatkan diri kepada danyang-danyang tertentu walaupun sembilan itu disembelih dengan nama Allah haram untuk dimakan. Di sana pula ada sesembelihan yang sunnah menyembelih untuk menghormati tamu, menyembelih untuk memuliakan tamu. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim waifah. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan di akhir maka muliakan tamu. Sehingga menghidangkan untuk tamu, menyembelih untuk membuat hidangan bagi tamu sebagai bentuk pemuliaan kepada tamu adalah perkara yang sunnah. Dan ada sembilan yang mubah. Menyembelih untuk makan bersenang-senang dengan daging dengan daging sembelihan sembelihan untuk jual beli ini adalah sembilan-sembilan yang perlu kita kenal yang sampai kita keliru dan tidak paham tentang masalah sembelihan kemudian di antara pembicaraan kita terakhir berkaitan masalah ibadah adalah an-nadhru nazar nadar merupakan bagian ibadah karena Allah yang memerintahkan ya dan Allah yang memberikan sifat orang-orang mukmin yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka adalah orang-orang yang memenuhi nadar dan mereka orang yang hatinya takut tentang hari yang sangat buruk yang tersebar di mana-mana keburukannya. Para pemirsa, nadar asalnya sesuatu yang tidak disyariatkan. Nadar yaitu mengilzamkan diri mewajibkan diri melakukan sesuatu yang asalnya tidak disyariatkan. Akan tapi ketika orang telah nadar, dia wajib untuk mewujudkannya. Contoh, menyembelih sapi untuk hidangan atau untuk menjamu tamu asalnya mubah. Anda mau menyembelih silakan, nggak menyembelih silakan. Tapi kalau Anda bernadar, saya nanti kalau sudah sembuh dari sakit, saya akan sembelih sapi. Seekor sapi. Maka wajib Anda menyembelih seekor sapi ketika Anda telah sembuh dari sakit. Menjadi wajib. Dalam hal ini ada beberapa catatan berkaitan masalah nazar. Yang pertama, nazar itu harus dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nadar itu dalam hal yang dia mampu untuk melakukannya. Kalau dia tidak mampu melakukannya, maka gugur nadarnya itu. Yang ketiga, nadar dalam perkara yang menjadi kepemilikan dia. Saya bernadar ingin menyembelih seekor sapi. Tapi sapi ini miliknya berserikat orang banyak. Maka bukan pemilik, bukan pemilik dia sendiri. Bukan dia sendiri pemiliknya, maka tidak boleh. Atau ingin menyembelih sapinya tetangga, maka tidak boleh. Kemudian yang keempat itu nadar yang dia lakukan tidak dilakukan di tempat di mana dilakukan penyembel penyembelihan kepada selain Allah. Umpamanya di sebuah tempat biasa orang menyembelih untuk demit-demit atau untuk jin-jin. Lalu Anda bernadar untuk menyembelih hewan di situ, maka tidak diperbolehkan. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, ini beberapa catatan singkat berkaitan masalah nadar. Dengan demikian kita sekilas telah membahas tentang anwal ibadah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad At-Tamim rahimahullah taala. Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.